Kita masih yang pertama adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Orang-orang yang mati dalam keadaan syirik dalam keadaan kafir mereka diazab di alam kubur mereka perlu kami sampaikan azab di kubur di barzah bukan kuburan ya di alam kubur itu ada dua jenis sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam syarah akidah tahawiyah. Yang pertama ada kubur yang sifatnya daim. Terus menerus. Sampai mereka dibangkitkan. Dari kubur mereka. Yang kedua adab yang yang qati. Adab kubur yang bisa berkurang atau bahkan berhenti. Adab kubur ini diberikan kepada mereka-mereka muslimin mukminin namun mereka melakukan berbagai macam dosa ya Allah tidak berkenan memaafkannya maka diadab di alam kuburnya namun bisa terhenti mana dalilnya akan kita sebutkan nanti insya Allah kaum muslimin rahimani waran jami'an yang pertama adalah penyebutan dosa-dosa yang mengkalkan azab kubur terus menerus. Ada tiga. Kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan. Niksisan di alam kubur bagi mereka ini tidak terhenti. Bahkan berkelanjutan terus menerus. Berikut ini beberapa dalil yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-46. Surat Ghafir ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun dan para pengikutnya. Kondisi mereka di alam kubur mereka. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا neraka ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu sore neraka ini dibawakan adalah tempat yang akan mereka huni ketika kiamat nanti di dalam neraka dan itu adalah siksaan tersendiri sudah diberitahukan, ditampakkan, diperlihatkan siksaan apa yang akan dihadapi oleh mereka ketika nanti di alam di alam akhirat, dalam neraka. Ditampakkan itu. Kapan itu ditampakkan? Huduan wasiyah di waktu pagi dan di waktu sore. Wa mataku musaatu dan ketika terjadi kiamat maka dikatakan kepada mereka adhilu ala fir'aun asyaddul adab dan ketika terjadi kiamat masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang begitu dahsyat di sini ada dua siksaan siksaan yang pertama diperlihatkan kepada mereka neraka yang akan mereka huni. Dan siksa yang kedua adalah azab yang besar. Azab yang sangat pedih. Kapan ini terjadi? Yang pertama, ketika mereka masih di alam kubur, siksaannya dalam bentuk diperlihatkan jenis-jenis azab di neraka kelak. Dari mana kita tahu? Pada kalimat ayat ini. Wa yawma takumu dan ketika terjadi kiamat berarti ditampakannya neraka pagi dan sore kepada mereka sebelum terjadi apa? Kiamat. Ketika terjadi kiamat, masuklah mereka ke dalam azab yang dahsyat yakni neraka. Maka di sini ada dua jenis siksaan, dua waktu yang berbeda. Yang pertama tadi adalah ketika di alam kubur. Yang kedua adalah ketika telah terjadi kiamat. Sampai sini bisa difahami hadirin? Disebutkan oleh para ulama kita di antaranya eh, Syekh eh, Sal Fauzan dalam kitab Ithaful Qari beliau mengatakan pada ayat yang berkaitan dengan azab Fir'aun dan para pengikutnya beliau mengatakan yu'radu'an yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya hadza fil qabri ini ucapannya Syekh Salafuzan. Fauzan ditambahkannya neraka kepada Firaun dan para pengikutnya di waktu pagi dan di waktu sore itu kata Syekh adalah hadza fil qabri. Ini terjadi dalam kubur. Lama matu saru yuradun 'ala nar ghudu wa Itu terjadi setelah mereka mati dalam kuburnya terus berkelanjutan hatta sampai atau wayamataku musaah dan ketika terjadi kiamat, siksa tadi terus menerus. diperlihatkan kepadanya siksaannya begini. Ini api akan membakarmu. Ini siksa akan menimpamu. Ini ditapak. Orang ketakutan, ketakutan, ketakutan yang amat sangat. Diberitahukan siksaannya akan diterima olehnya kelak di akhirat. Menunjukkan bahwasanya ada kubur bagi orang kafir terus menerus dan berlanjut ketika terjadi kiamat mereka dimasukkan ke dalam azab yang asyadil azab azab yang sangat dahsyat ini keterangan dari Syekh Salil Fauzan berarti ayat ini juga sebagai dalil adanya azab apa kubur adanya azab kubur dan azab kubur diantara Sebabnya adalah kekafiran. Dan azab kubur terus ditimpakan dan tidak pernah berhenti sampai tegaknya kiamat berpindah kepada azab yang lebih dahsyat daripada azab kubur. Disebutkan dalam ayat yang lainnya contoh ayat yang menyebutkan azab kubur bagi mereka-mereka kaum kafirin dan juga musyrikin. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Walau tara seandainya engkau bisa melihat ketika orang-orang yang zalimun dalam keadaan sekarat ghamaratul sedang sekarat merenggang ya, nyawanya dicabut wal malaikatu basitu aidihim para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka untuk memukul yadribuna wujuhahum adbarhum disebutkan dalam ayat yang lainnya para malaikat yang jumlahnya banyak tadi memukul orang tersebut pada wajahnya dan pada punggungnya. Dari depan wajahnya dipukul oleh malaikat dan dari belakang pun dipukul oleh malaikat. Ini ketika sakaratul maut. Fana'udzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Para malaikat itu mengatakan kepada orang yang kafir tadi, "Akhriju anfusakum." Keluar kamu dari tubuh kalian. Keluar akhriju. Keluar. Fusakum. Jiwa-jiwa kalian. Al-yawm tujzauna adabal hun. Hari ini kalian akan disiksa dengan siksa yang menghinakan. Siksa di mana ini? Di alam kubur. Karena siksa ini berkaitan setelah dicabutnya nyawa. Belum terjadi kiamat. Ini bagi mereka-mereka orang kafirin yang dicabut dengan keras, dipukul ketika sekaratul maut dengan keras dan disiksa setelah itu dengan adabul hun, azab yang menghinakannya. Bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairul haq. Ini semua dikarenakan kalian berbicara tentang Allah dengan pembicaraan yang tidak benar wa kuntum an ayatihi tastakbirun dan ini semua dikarenakan kalian bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana Firaun dan bala tentaranya dan orang-orang kafir bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala azabnya azab yang menghinakan ditimpakan setelah dicabutnya nyawa. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya azab kubur itu nyata. Tidaklah orang kafir itu mati kemudian ditimbun tidak diapa-apakan sampai kiamat. Turut tok nangkan apa? Kesenangan ya, disiksa oleh malaikat dan siksanya daim terus menerus sampai dibangkitkan dari kubur mereka berpindah pada adab yang lebih dahsyat bukan berhenti tapi berpindah pada adab yang lebih dahsyat yakni an-nar hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita masuk pada yang berikutnya. Dosa yang mendatangkan azab kubur yang bersifat terus menerus. Daiman. Yaitu dosa yang berkaitan dengan kesyirikan. Orang mati di atas kesyirikan. Dalam pembahasan kita adalah syirik akbar. Musyrikin di antara dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit. Suatu hari beliau mengisahkan kejadian yang ada di waktu itu Rasul dan beberapa para sahabat di wilayah Bani Najjar. Saya bacakan ucapan beliau, "Bainama an-nabiyyu fi haiti li Bani Najjar" ketika Nabi bersama kami para sahabat berada di sekitaran wilayahnya Bani Najjar. Di waktu itu ada sebuah uh, penggalian begitu. Ada sebuah kegiatan disebutkan oleh beliau idhadat bihi fakadat. Satu wilayah itu diambil tanahnya, ada sebuah keperluan, didapati ternyata di bawah itu masih ah, bukan masih ada beberapa orang yang dikuburkan di tempat itu. Bahasanya Zaid bin Sabit, Waida akbar sittatun aw khamsatun. Ternyata ada seorang yang dikuburkan di tempat itu. Ada enam atau lima atau empat orang. Sama-sama menyaksikan. Nabi menyaksikan, Zaid bin Sabit menyaksikan, sahabat yang lain menyaksikan. Rasul tidak mengenali mereka ini siapa dan kapan matinya. Maka Rasul di waktu itu bertanya kepada yang hadir di kesempatan itu, "Man ya'rif ashab hadil akbar?" Siapa di antara kalian yang tahu yang mengenali orang-orang yang dikuburkan di tempat ini. Siapa yang tahu di antara kalian? Faqala rajul ada seorang laki-laki yang ada di tempat itu mengatakan anak. Aku mengenali, Aku tahu siapa orang-orang ini. Qala Rasul tidak berkepentingan mengetahui namanya. Yang Rasul pentingkan adalah Hamata. Mata haula. Hamata. Kapan mereka ini mati? Ini kepentingannya. Nabi hendak tahu orang ini mati di atas kesyirikan, kekafiran atau seorang muslim. Itu yang beliau tahu. Beliau tentunya mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada sesuatu yang beliau akan sampaikan namun beliau ingin memastikan di antara para sahabat ada yang mengenali mereka ini. Kapan mereka mati? Fakala rajul laki-laki tersebut pun mengatakan Qalu fil isyraq Orang-orang yang mati ini di saat mereka sebagai musyrikin jahiliyah. Yakni mati di atas kesyirikan mati ketika mereka dalam keadaan musyrikin. Faqala maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan Inna hadil ummah tubtala fi qabri fi kuburiha Orang-orang ini disiksa di alam kuburnya. Lihat, jasad-jasadnya tertumbuk begitu tidak terlihat adanya siksaan, tetapi Nabi memberitahukan mereka disiksa di kuburiha di kuburnya sana, yakni di alam kubur. Para sahabat tidak melihat. Tetapi Rasul Muhammad SAW diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau mengatakan, "Falaula alla tudafinu kalau bukan karena kalian akan saling menguburkan artinya orang yang masih hidup menguburkan yang telah mati begitu terusnya kalau bukan karena faktor ini Lada'atullah, aku akan berdoa kepada Allah ayusnyakum min adabil qabr untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur alladhi asmu minhu yang aku sekarang mendengarnya nabi betul manusia biasa tetapi yang membedakannya adalah belum mendapatkan wahyu dan kita tidak Nabi mengatakan asmu minhu, aku mendengarkan karena Allah memperdengarkan kepada beliau azab di alam kubur yang ditimpakan kepada mereka-mereka ini yang mati di atas apa? kesyirikan. Maka kemudian kata Zaid bin Sabit Nabi mengarahkan wajah beliau kepada kami thumma akbala alaina biwajihi. Menurut Rasul mengarahkan kepada kami wajahnya beliau, yakni melihat kepada kami yang ada di situ. Seraya beliau mengatakan, "Ta'awwadhu billah min azabil qabr." Disebutkan min azabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah. Di satu riwayat disebutkan empat kali. Ta'awwadhu billah min azabil qabr. Ta'awwadhu billah min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Berilah kali kepada Allah dari siksa kubur. Sebutkan dalam sebuah riwayat dari siksa an-nar. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Maka dari sini kaum muslimin dia ambil sebuah pelajaran. Oh syirik itu menjadi sebab mendapatkan azab di alam kubur yakni sebelum mereka disiksa dalam neraka dengan siksa yang kekal, mereka setelah mati langsung mendapatkan siksa. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib langsung mendapatkan azab di alam kuburnya dan berkelanjutan terus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan siksanya tidak terhenti. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab neraka bagi mereka-mereka musyrikin dan kafirin itu tidak pernah berkurang apalagi berhenti. Allah berfirman, "Kullama khabat zidnahum sa'ira." Kullama khabat setiap mereka menggeliat kesakitan, menjerit mengadu zidnahum sa'ira kami tambah siksanya kami tambah panasnya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba falan nazidakum illa azaba Fala nazidakum kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali siksaannya siksaannya. Disebutkan dalam ulama kita, ahlun nar memohon kepada para malaikat-malaikat. Karena mereka tidak bisa berdoa kepada Allah, tidak bisa memohon kepada Allah, maka mereka mengharap kepada para malaikat penjaga neraka ahlun nar mengatakan ud'u rabbakum ud'u rabbakum an yukhaffifa 'anna yawma min al-'adab wahai para malaikat tolong mohonkanlah kepada Rabb kalian untuk meringankan siksaan bagi kami walaupun satu hari saja. Hadirin Ternyata jawabannya tidak sama sekali. Bahkan setiap mereka mengadu, setiap mereka menjerit, ditambah siksaannya. Beda kalau di dunia, Pak. Siksaan manusia itu ada batasannya. Anak melaset. Saya mendengar dari mereka para pencuri yang di Nusa Kambangan ketika bicara begitu, saya bukan teman mereka pak. Muktiaran di pada ini maling, eh, betul. Ini karena setelah taklim kita ngobrol sedikit. Di antara jurus yang mereka pakai ketika ketangkap dan dipukul itu jerit-jerit, aduh, aduh, aduh. Dengan jeritan itu pukulan kedua akan berkurang. Jurit maning, mandek pak. Orang mukul maning pak. Melasihi, wis jerit-jerit. Padahal kanannya ngelimbuni pak. Itulah jurusnya maling. Ilmu permalingan. Ambu ditiru pak. Di neraka menjerit tambah siksanya. Zidna sa'ira. Tidak pernah dikurangi. Wal'iyadu billah Adapun ketika yang disiksa orang yang beriman. Karena memang di antara mereka ada yang disiksa. Di antara mereka yang dimaafkan. Itu sekadar Allah Azza Tetapi mereka akan berhenti siksaannya. Dan akan keluar. Dikarenakan apa? Adanya amal saleh yang mereka miliki. Yaitu aslu tauhid. Dasarnya tauhid. Iman. Hadul Makan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. An-Nifaq. Dosa yang mengekalkan pelakunya dalam azab. Baik azab kubur maupun azab neraka. Adalah kemunafikan. Tetapi ingat, munafik kita ada dua Munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah mereka-mereka yang izharul Islam yufi yubtinul kafir. Yubtinul kufur. Menampakkan secara lahiriah sebagai seorang muslim tetapi pada hakikat hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Allah turunkan satu ayat berkaitan dengan mereka yang tinggal di kota Madinah yang berada di kota Madinah. Kita bacakan ayatnya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya adanya orang-orang munafik yang ada di sekitaran beliau yang tinggal di Madinah bersama beliau. Nabi tidak mengenali mereka karena itu adalah perkara alam ghaib, perkara hati, mereka berhasil menipu. Allah wa rasulah. Mereka hendak menipu Allah dan Rasulnya. Menipu orang-orang yang beriman. Berhasil mereka. Karena Pak nampak sholat. Tapi kalau sholat ria. qawm ila kusala. Mereka para munafikun sholat jamaah. Tapi penuh dengan kemalasan. Yura'unan nas mereka berbuat ria kepada manusia. Tapi nampaknya adalah apa? Sholat jamaah. Siapa yang bisa memastikan ini munafik? Tidak bisa. Itu tersembunyi dalam hati. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman hawlakum min al-arabi munafiqu dan di antara orang-orang yang ada di sekitaran kalian wa mimman haulakum min al-arab dari orang-orang bangsa Arab yang ada di sekitaran kalian Nabi dan para sahabatnya mereka munafikun wa min ahli madinati maradu anan nifaq dan dari penduduk kota Madinah di antara mereka terjangkiti penyakit nifak bahkan bahasa kitanya pimpinan-pimpinan munafiqun ada di kota Madinah yang mereka jumlahnya banyak bahu membahu membuat masjid masjid apa namanya Masjid Dirar dalam rangka memerangi Allah dan Rasulnya. Masjid dibangun dalam rangka untuk menentang Allah dan Rasulnya. Para sahabat nggak tahu itu. Allah yang tahu. Karena itu Allah sebutkan dalam kalimat yang berikutnya masih dalam ayat yang sama. Surat taubat ayat yang ke-101. La ta'lamuhum Engkau wahai Rasul tidak mengetahui mereka-mereka itu satu persatu. Nahnu na'lamuhum. Kamilah yang tahu siapa saja munafikun itu yang ada di kota Madinah. Yang ada di sekitaran Nabi dan para sahabat. Kemudian Allah ancam dengan siksaan. Perhatikan ya kaum muslimin, siksaannya ada berapa kali? Nanti akan saya tanyakan. Allah mengatakan, "Sanu'adzibuhum marratain." Sanu'adzibuhum kami akan siksa mereka marratain dua kali. Thumma yuraddun. Kemudian mereka akan dikembalikan, akan dimasukkan ila azabin azim kepada adab yang besar. Berarti siksaannya ada berapa kali? Mas. Jawab saja benar alhamdulillah salah juga nggak apa-apa. Ini namanya jawaban dua atau tiga? Tiga. Perhatikan. Sanu'adzibuhum marratain kami akan siksa mereka para munafikun itu dua kali. Tema kemudian berarti ada siksa yang bukan dari dua kali ini. Tema kemudian ketika nanti yaumil kiamah yuraddun ila adabin azim. Mereka dimasukkan ke dalam azab yang sangat besar. Para ulama menyebutkan tafsir ayat ini di antaranya Imam Ar-Rabi ibn Anas Demikian juga Imam Qadada ulama di zaman tabi'in ahli tafsir di zaman tabi'in beliau mengatakan sanu'adzibuhum marratain kami akan siksa mereka dua kali kapan itu qala beliau mengatakan ihdahuma fid dunya wal ukhra adabil qabr. Kami akan siksa mereka para munafikin, munafikun itu dua kali. Yang pertama semasa masih di dunia disiksa oleh Allah. Yang kedua ketika di alam kubur. Yang ketiga ketika mereka dibangkitkan kelak ketika di dia kiamah disiksa dengan siksa yang lebih besar berkali-kali lipat daripada dua jenis siksa yang sebelumnya. Ayat ini sekali lagi menyebutkan bahwasanya di antara sebab seorang itu disiksa dalam kubur adalah karena kemunafikannya. Karena itu kaum muslimin, marilah kita menjadi seorang mukmin yang hakiki. Hati kita beriman, anggota badan kita pun menunjukkan keimanannya. Prakteknya adalah contoh. Hati kita meyakini Allah itu Esa. Pada makna la ilaha illallah. Terbukti dengan kita berdoa hanya kepada Allah. Kita sujud hanya kepada Allah. Kita beramal ikhlas hanya mencari ridha Allah. Ini sinkron. Cocok antara hati dengan amalan anggota badan. Jangan sampai menjadi munafik. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, dalam hati masih menyembah, masih meyakini adanya animisme dinamisme. Meyakini adanya roh-roh halus masa dedemit masih meyakini tempat-tempat keramat atau benda-benda keramat bertolak belakang antara lisan dia mengatakan la ilaha illallah dengan keyakinan dia yang masih menuhankan selain Allah. Ini adalah nifak, kemunafikan. Hati-hati. Banyak orang yang mengatakan kami beriman, kami beriman. Tapi begitu disampaikan hadis Nabi, ditolak olehnya. Ini enggak masuk akal Sejatinya dia itu tidak beriman. Lisannya saja yang mengatakan kami beriman, kami beriman. Tetapi begitu disampaikan riwayat ucapan Nabi, dia menolaknya. Dia mengingkarinya. Hatinya tidak mau mengimaninya. Maka perbedaan ini disebut dengan apa? Nifak. Dulu di zaman Nabi kaum muslimin dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana yang sahabat Nabi yang betul-betul beriman dan mana mereka-mereka yang mengaku sebagai sahabat Nabi tetapi tidak beriman. Ada uji cobanya. Lulus atau tidak. Di antaranya adalah dengan adanya perintah jihad kalau Nabi memerintahkan jihad dan jihadnya besar, butuh pasukan yang banyak, maka para sahabat dengan ikhlas ikut serta dalam jihad itu. Para munafik pun lari meninggalkan jihad, bahkan tidak mau nongol dan tidak terlihat tersembunyi mereka. Sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik Sebutkanlah dalam kitab Taubah, dalam kitab Riyadus Salihin bab Taubah. Hajat panjang. Maka kata beliau, ketika beliau tidak ikut perang tabu di saat itu tidaklah terlihat kecuali mereka-mereka ini yang tidak ikut perang adalah para munafiqun maklumun nifaq yang diketahui kemunafikannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran Ma kana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaih. Hati mizal khabitha min at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kalian tercampur dengan para munafikun sehingga Allah akan memisahkan antar kalian yang baik dipisahkan dari yang khabith, yang jelek. Di antara cara memisahkannya adalah dengan perintah dan larangan. Orang-orang yang mukminin ketika ada perintah langsung cekatan diamalkan tanpa merasa berat. Diterima, diamalkan tanpa merasa berat. Ini mukmin. Tapi ada di antara mereka yang aduh abot lu berat ini. Loh, Bapak mengaku mukmin, tapi kok kenapa berat? Uh, kali ini berat, ini berat. Ini oh, menentang ujungnya. Berarti dalam hati dia terdapat sifat apa? Nifak. Tereliminasi dengan sendirinya. Oh, kata sini kungge yang jenengan berarti tidak masuk pada nominasi orang yang mukmin. Karena orang yang mukmin menerima dan tanpa merasa berat. Wala yajidu fi anfusim harjan mimma qadaita. Mereka tidak merasa berat untuk menerima dan mengamalkan keputusanmu. Waspadalah, mari kita menengok hati-hati kita. Kita ini bagian yang mana? Mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah atau wal billah naudzubillah min zalik ternyata munafik ngaku Islamnya tok KTP ne sing Islam wonge boten Pak ben diarani Islam aman nek aku ya utuh Islam dan jenengan apa sih animisme dinamisme bahasa itunya bahasa kini ya Islam ning kejawen kata mboten Pak ku ada supaya diakui sebagai agama masuk Islam tapi tidak mau berislam konsolat ya gurundang kluk kluk Sholat niku pengertiannya eling. Nek wis eling ya wis sholat berarti. Ngertos eling pak? kemutan. Wis kemutan. Sudah ingat kepada sang pencipta, berarti sudah sholat. Ini kepercayaan. kadang kala tercampur Hindu, dicampur dengan Islam. Pakainya Islam, tapi amalannya amalan agama yang lain, Hindu kadangkala Buddha. Ini tidak dibenarkan. Muslim dia harus kokoh. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara apa? Menyeluruh. Utuh. Jangan setengah-setengah. Ini nih pak, Bahaya sekali kaum muslimin. Bahaya sekali. Yang berikutnya Orang-orang munafikun kelak di alam kubur ketika ditanya siapa rohmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Oh amal munafikun disebutkan dalam sebuah riwayat dengan kata-kata adapun orang-orang yang munafikun dalam sebuah riwayat disebutkan dengan kata-kata wa amal murtab adapun orang yang masih ragu ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka mereka menjawab apa ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu ha Hah, aku ah, kurang ngerti. La adri, saya tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan ini, aku pun mengikutinya. Imannya nggak ada, ikut-ikutan tok. Nggak ada prinsip iman, takwa, percaya, yakin, nggak ada. Ikut-ikutan tok. Supaya dianggap sebagai muslim. Hakikatnya, dia bukan muslim. Bisa dibahami hadirin? Banyak tidak orang yang di KTP agama titik dua Islam tapi ketika diperintahkan sholat, puasa, Ramadan dan yang lainnya menolak, banyak tidak? Banyak. Dan mereka pun ngaku ya, aku Islam ini Islam keturunan. Bukan Islam beneran. Kepelu wong tua. Daripada daripada diomong-omong bayis ya Islam ning Islam yang ora sholat karena apa demikian dikarenakan memang dia tidak berislam hakikatnya cuma ngaku sebagai apa muslim yang berikutnya adalah dosa merubah rubah hal yang Allah halalkan dirubah untuk diharamkan. Atau hal yang haram dirubah untuk dihalalkan. Karena hawa nafsu tentunya. Hawa nafsu. Ini hukumnya apa? Hukumnya halal. Lu kok halal? Karena aku seneng. Wonek jenengan seneng berarti halal. Ya halal. Karepku. Nah, hukum kok karepku. Hah? Ada yang mengatakan ini haram kalau sampai menimbulkan penyakit. Tapi kalau Anda tidak sakit dengan sebab ini, maka halal. Tebak apakah itu? Udut Yang penyakitan itu tidak langsung di saat itu, Pak. Penyakitan itu proses dari nikotin racun ini racun itu melahirkan kanker ini kanker itu di rumah sakit tidak ada gambar akibat rokok kanker dari otak sampai ujung kaki penyebab kanker kankernya kapan wis tua oh nyenengan kapan anak kanker haram rokok nek gurung anak kanker eh, halal La wa la quwwata illa billah. Hukum nopo niki, Pak? Maka berhati-hatilah. Itu diantara sebab adab kubur. Merubah agama Allah. Termasuk dalam bab ini merubah dengan menambahi amalan bid'ah. Sehingga bid'ah itu termasuk diantara penyebab azab kubur. Mana dalilnya? Kita bacakan dalilnya. Taghyiru syari'illah. Merubah syariat Allah. Baik itu dari sisi hukum halal haram. Atau merubah dari sisi peribadatan. Hadisnya kaum muslimin adalah sebuah riwayat disebutkan Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda ruaitu Amr ibn Amir al-Khuzai yang dikenal dengan Amr ibn Luhai. Aku melihat Amr ibn Amir al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Orang ini menyeret isi perutnya di atas api perutnya pecah, ususnya terurai, dalaman tubuhnya keluar, dan dia seret itu. Aku melihat dia seperti itu. Siapakah orang ini? Amr ibn Luhay ibn Amir al-Ghuzai disebutkan oleh para ulama kita penjelasan hadis ini. Kala Nabi mengatakan karena awal Rasul mengatakan orang ini adalah orang yang pertama kali min sayyibat sawaibi dari kalangan orang yang mengharamkan yang Allah halalkan mengharamkan yang Allah halalkan orang ini sebutkan dalam sebuah riwayat orang ini pertama kali yang merubah tauhid dengan syirik. Dia membawa patung-patung di negeri-negeri kafir, dibawa ke bangsa Arab, kemudian disembah. Orang ini pertama kali merubah agama Allah dari tauhid menjadi syirik. Nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Santimiyah tentang Amr bin Luhai ini. Qala Syauzan Temiyah rahimahullah taala Al-Arabu min waladi Ismail wa ghairi bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alladhi kanu jiran al-bait mereka bangsa Arab itu berada hidup di lingkungan yang dekat dengan Ka'bah Baitullah Mekah yakni. Ada di mana Ibrahim Ismail yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Kanu hunafa. Perhatikan. Dulu bangsa Arab sekian tahun terus menerus lurus akidah mereka hunafa ala millat Ibrahim berada di atas agama Nabi Ibrahim ila an ghayyara dinahu ba'du wulati huza'ah sampai pada satu masa tauhid itu dirubah oleh para pembesar-pembesar kabilah Huza'ah yakni Amr ibn Luhay, yang dikenal dengan orang yang pertama kali menyebarkan kesyirikan di jazirah Arab adalah Amr bin Luhay. Ya, Kata beliau, wa huwa Amr ibn Luhay, wa huwa man ghayyara din Ibrahim. Amr bin Luhay inilah awal orang yang pertama kali man ghayyara yang merubah agama Nabi Ibrahim di bisyirki dengan kesyirikan. Wa tahrimi ma lam yahrimuhu Allah dan orang ini pula merubah agama Allah dalam bentuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Orang ini. Maka diambil sebuah pelajaran dari sini kaum muslimin. Amar bin Luhai disiksa dengan perutnya pecah dan terurai dan dia seret dan Nabi melihatnya seperti itu waliyadu billah mohon waktunya untuk azan dahulu kemudian dilanjutkan kembali sampai waktu 1945 ya Barakallahu fikum kita azan terlebih dahulu yang maudhu tafadhulu barakallahu fikum insyaallah ba'da azan isya kita lanjutkan barang sedikit insyaallah tafadhulu barakallahu fikum wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. yang berikutnya ya kaum muslimin dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam orangnya muslim bukan musyrik bukan kafir bukan munafik muslim dia mukmin dia tetapi melakukan beberapa dosa berikut ini yang itu mendatangkan azab kubur. Secara global saya sebutkan yang pertama dosa yang berkaitan dengan air kencing. Berarti jangan kencing. Gitu apa? Ya tidak. Dia tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Yang kedua namimah adu domba orang yang suka memecah persaudaraan. Kadangkala ada orang yang sejenis itu. Melaporkan sesuatu yang tidak perlu dia laporkan. Menyampaikan sesuatu yang tidak perlu dia sampaikan. Ia mengakibatkan kebencian kepada pihak lain dan kemudian ribut akibat dia. Ketika ditangkap dan didudukan. Kenapa kamu mengatakan ini kabar si Saya cuma ditanya ya saya jawab. Loh, itu kan berakibat memecah, menimbulkan kebencian. Ya salah siapa tanya-tanya. Oh, salah siapa? Kamu tahu kalau ini disampaikan akan dibel masalah. Dan kadangkala mengerikan sekali suami istri dipecah oleh pihak yang namimah. Kadangkala dua orang saudara kandung dipecah karena namimah. Naudzubillah min dalik dosa ini. Yang melakukan siapa? Muslimi. Dari mana kita tahu akan kita sebutkan nanti. Yang kedua atau yang ketiga riba. Dosa riba mendatangkan azab di alam kubur. Jangan disepelekan itu. Jangan disepelekan karena riba ini dosa besar. Berakibat azab kubur. Yang berikutnya adalah al-kadhib. Bohong. Ucap dusta. Ngelemboni, ngapusi. Dalam bisnis menipu, dalam muamalah membuat perjanjian tidak sesuai dengan kenyataan menipu merugikan orang lain dan dan yang lainnya yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sholat berjamaah karena ketiduran. Loh, katanya nggak apa-apa. Ya naik sebisan pindo pak, naik terus-terusan ke turu sengaja gue pak. Ketiduran itu kan kalau dia tidak sengaja. Anin naim hati sedikit orang yang tertidur, kapan dia sholatnya sampai dia bangun Kemudian dia ambil air wudhu dan dia sholat. Walaupun di luar waktunya. Subuhan bamanya dia lembur kerja malam. Kemudian dia tidur jam 3 kebebelasan. Tidak ada yang bangunkan. Sekali dua kali dimaafkan. Ini lo kelangenan. Ngerti kelangenan pak? Gue kebiasaan Ya ini hukumnya lain. Apalagi sudah dibangunkan azan hak sholat di situ. Aja digugah tuh li, ben kotang ini jam bolu. Malah digugah kesuh. Nah ini tidak dibenarkan seperti Akan ada pembahasannya. Orang yang sengaja meninggalkan salat berjamaah dengan alasan apa? Tidur. Sudah tahu waktunya sebentar lagi mau azan, turu disit akhirnya ah, kebebelasan nah. yang berikutnya kaum muslimin adalah hutang Ini juga pembahasan tersendiri hutang. Yang berikutnya zina. Yang berikutnya makan riba. Yang berikutnya carponi. Napa niku Charconi Pak? Ada dosa namanya jargoni ngajar tapi ora ngelakoni. Terabat nas tersendiri dan dan yang lainnya dan dan yang lainnya kita ambil beberapa saja di antaranya sebatas waktu yang ada. kita masuk kepada dosa utang. Enggak apa-apa ya? Utang. Karena kadang kala wong nek Arab utang, main banget, Pak. Melasi <laughs> banget. utangi orang nongol-nongol malah yang minjemi uang nomornya diblokir. Walah jangan. Dia tidak takut dengan tanggung jawabnya. Kita bacakan hadis yang berkaitan dengan ad-dain. Wa mimma yadurul mayta fi qabri di antara yang membahayakan bagi sosok manusia di kuburnya adalah utang. Ma'alaihi min dain. Tanggungan utangnya. Dari sahabat Sa'ad Ibn al-Ibn al-Atwal radhiyallahu an qala mata ahi Aku memiliki saudara laki-laki yang baru saja meninggal dunia. Wataraka taraka salasami'atin dinarin. Beliau memiliki harta warisannya itu sampai 300 dinar. Lumayan banyak. 300 dinar. Wataraka dan sigaran. Dan dia punya anak kecil. Apa yang akan jenengan putuskan? Sudah uang ini untuk biaya hidup anaknya yang masih kecil. Wariskan kepada anaknya. Begitu bukan Pak? Ya, biasanya begitu keputusannya. Ternyata Nabi jeli Faradtu an unfaq alaihim. Faqala li Rasul. Inna haka mahbusun Rasul jeli dan memberitahukan saudaramu tercegah mendapatkan nikmat bahkan terancam dengan adab dengan sebab utang yang belum dibayar Kata Nabi, mahbusun bidainihi. Fadhab faqdi anhu. Segera engkau bayarkan dulu utangnya. Diambil dari 300 dinar tadi. Bayar utangnya. Karena dia tertahan di sana. Tidak bisa mendapatkan nikmat. Dan bahkan terancam dengan siksaan. Qala kata sahabat ini Sa'ad ibn Atwal tadi begitu mendengarkan sabda Nabi kondisi kakaknya begitu di alam kuburnya sana. Fadhabtu faqadaitu an aku pun kemudian menelusuri utang piutangnya dan aku selesaikan semuanya, aku bayar semuanya. Ini selesai, selesai, selesai, selesai sampai nah di sini ada fikih ada pelajaran penting bagaimana cara menyelesaikan utang piutang orang yang telah meninggal dunia disebutkan dalam ayat ini thumma ji'tu faqultu ya rasulullah aku setelah selesai membayari utang-utang saudaraku tadi Aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku katakan, Qadaitu an. Aku telah menyelesaikan semua utang piutang saudaraku. Walam yakfa illa mra'atun tadda'i dinarain. Namun masih ada satu wanita wahai Rasul. Dia datang kepadaku di akhir-akhir mengatakan saudaramu punya utang dua dinar kepadaku. Datang orang itu. Mengatakan, seorang wanita mengatakan, Tadda'i dinare. Mengaku-ngaku bahwa saudaraku punya utang kepadanya dua dinar. Walaisat laha bayinatun. Tapi, wahai Rasulullah, wanita ini nggak punya keterangan Nah disinilah pentingnya yang namanya utang piutang. Harus ada keterangan. Dan yang di apa dibayari utang-utang itu yang jelas. Kan biasanya kadang-kala -kadang disebutkan gini. Ingkang gajah kaitannya pun kali jenazah si mayit utang piutang nunggu ngubungi nopo ahli waris keluarga. Oh kayak gitu ya, Oh pada toka utang mengaku sejuta. Toka mana utang mengaku rolas juta. Tanpa ada bayina, KBKB bisa pak teka ngaku-ngaku. Ngerti ngaku-ngaku? Ini tidak dibenarkan. Datang kepada kita, maaf bapaknya jenengan bien tahun sekian punya tanggungan dengan saya 5 juta ini kwitansinya, ini buktinya, ini saksinya. Nah yang seperti ini. Kalau cuma mengaku-ngaku, nggak ada bukti, ini membingungkan. Kalau semua orang yang mengaku diberi, ya akan terbuka fitnah, Pak. Aku nang kanang lembok, rong juta entuk. yang mana, tengah, ngomong lima juta ini diberi. Kabel-kabel yang berteka. Jaluki duit ngomong dulurmu gue utamu ngaku jong baik nah, akhirnya fitnah terbuka kejelekan nah yang menjadi pembahasan di sini wanita ini mengaku punya keterkaitan dua dinar apa keputusan Rasul dengan jenis ini kan tinggal satu tinggal satu orang wanita lagi mengaku punya kaitannya dengan saudaranya dua dinar. Maka Rasul memberikan jalan tengah. Lalu mengatakan atiha, atiha, fainah sadaka. Sudah berikan dua dinar itu kepada wanita itu. Diniatkan sadaka. Kenapa? Karena ini tidak terbukti utang. Tidak ada kejelasan. Karena tidak ada kejelasan maka tidak diyakini ini membayar hutang. Oh nggak ada kejelasan. Terus karena dia minta ya sudah dikasih, tapi ini adalah sodapa. Bisa dipahami hadirin? Nah ini cara penyelesaiannya. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa walaupun dia seorang mukmin, tapi kalau dia memiliki hutang yang belum diselesaikan, Nabi tidak mau menyolatinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kami bersama Nabi di halaman masjid, fi fina'il masjid. Fa'uti bi jenazatin. Didatangkanlah satu jenazah dengan rombongan yang mengiringinya. Pertanyaan Nabi, hal alaihi Apakah jenazah ini punya utang? Fen qalu la salalih. alaih. yang mengiringi jenazah tadi mengatakan tidak ya Rasulullah, dia tidak punya utang, maka Rasul berkenan menyolati. Wa utiya bi janazatin dan didatangkan jenazah yang kedua. Ini jenazah pertama sudah lewat, datang jenazah yang kedua minta untuk disolati oleh Nabi dan para sahabat-sahabat. Pertanyaannya sama, hal alaihi dainun Apakah dia punya tanggungan utang? Qalu na'am. Mereka yang mengiringinya mengatakan ya, dia punya tanggungan utang. Maka Rasul mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silakan kalian menyelatinya. Saya tidak. Ini orang muslim, Pak. Nabi tidak mau menyolati bukan karena kafir, ini orang muslim. Fardu kifayah disolati. Nabi tidak menghalangi orang untuk menyolatinya. Tetapi Nabi tidak mau menyolatinya. Sampai ada yang menanggung. Faqala di saat itu. Salah seorang sahabat bernama Abu Qatada mengatakan. Ya Rasulullah. Alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, akulah yang menanggung utangnya. Fasilah alaih, maka kami mohon untuk engkau menyolatinya. Maka Rasulullah berkenan menyolatinya. Ini hutang. Karena itu ekonomi ya semin hutang ini jangan dianggap sepele. Karena kaitannya dengan hak bani Adam. Tidak selesai hanya dengan istighfar saja. Tetapi dia harus mengembalikan yang dia apa? Pinjam Yang berikutnya kaum muslimin. memelihara hewan namun tidak diurusi dengan baik. Oh, ini banyak ini kasus Hadisnya adalah hadis Jabir. Baik Muslim. Nabi mengatakan, "Ra'aitu fiha sahibatul hirrah." Aku melihat ada seorang wanita yang memiliki kucing allati rabatatha walam tud'imha dia mengikatnya robatat dah itu mengikatnya bisa diikat lehernya dengan tali bahasa kita apa di dadung begitu kalau sapi atau kambing atau dimasukkan ke dalam sangkar jeruji besi la yata'abadha dia tidak memberi makan pada hewan itu walam tadaha litakula min hasyaisil ard dan juga tidak dilepas kucing itu untuk mencari makan sendiri. Dan keteledoran itu berakibat hatta masat ju'an. Kucing itu mati karena kelaparan. Aku melihat orang yang disiksa. Dan sebagainya disebutkan sinar dalam neraka. Ini berimbas juga pada alam kubur. Mengosing dia ternak pak timpani Contoh kucing bukan berarti hanya kucing saja. Yang punya hewan kadangkala manuk. Ora diculna, ora dimpani, kencotan mati. orang kober kok ngurusi, nah, ora kober aja ngingu. Menyiksa itu Diculna emane mon jutaan Bahkan wong rugi didol bisa ora anu murah simpun jadi. Contohnya pun apa, Pak? Murah. Biar kan jutaan, lima juta, petung juta, orang itu sakit. Lima ratus bismail lah. Hadir makan kadang kalau orang kalau sudah bosan orang diurus mati. Itu yang melakukan siapa Pak? Banyak di antara kaum muslimin. Yang berikutnya ya, kaum muslimin Kita ambil beberapa contoh-contoh Yang tadi kami sampaikan Jarkoni menyampaikan ilmu tapi dia sendiri tidak melakukannya Terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan Imam eh, Ahmad dalam musnadnya Di disahkan Syalbani dalam kitab Sahihah Rasulullah mengatakan Ra'aitu Aku melihat Lailata usriya bi Di malam aku Isra Berjalan malam dari Mekah ke Palestina Ra'aitu rijalan tuqridu syafahum bimaqaridi min nar. Aku melihat adanya laki-laki yang murutnya terobek, tersumpal dengan api neraka. Fakultu aku bertanya siapakah itu wahai Jibril. Fakala Jibril mengatakan khutbah umin ummatika. Mereka ini adalah para khatib khatib di umatmu ya'muruna nas bil bir ya'muruna nas bil bir mereka ketika khutbah memerintahkan manusia untuk berbuat baik wa yansawna anfusahum namun mereka melalaikan diri mereka yakni tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan dalam khutbahnya Iki bahasa jalanan apa Pak? Jargon. Ya. Wahum yatlunul kitab. Padahal mereka membaca kitab, yaitu membaca ayat, membaca hadis, mengerti ilmunya. Tapi mereka malah justru menyelisihinya. Hadir makan ini sangat mengerikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran kabur maktan dallahi an taqulu ma la taf'alun yang berikutnya adalah para pezina kemudian pemakan riba juga disebutkan dalam hadis Amr bin Jundub Nabi ketika dalam mimpinya bersama dua malaikat Jibril dan Mikail mendapati laki-laki ada satu ruangan yang ruangan itu kalau bahasa kitanya adalah ruangan untuk membakar roti. Apa itu? Alatnya disebut apa? Oven. Dari bawah api. Ruangan itu panas sekali. Nabi mengatakan, "Fa'atina alamitul tenur. Kami di waktu itu melihat ada satu ruangan seperti tanur. Tempat untuk membakar roti. Fidafihi lahutun waswat. Kami mendengar suara jeritan-jeritan, lengkingan-lengkingan Orang yang kesakitan yang luar biasa. Qala. Fandalak nafih. Kami pun mendekatinya dan melihat ke dalam ruangan itu. Fida rijalun wa Kami lihat di situ banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang tidak berpakaian. Maka aku bertanya kepada dua malaikat itu, siapa mereka itu? Dijawablah, "Amrijal wan nisa' al-'uraq alladziina fi mithli hadha tanur fa innahum az-zunat waz-zawani." Laki-laki yang kau lihat telanjang bulat, perempuan yang kau lihat telanjang bulat dibakar dengan api yang begitu panas di tempat itu mereka adalah para pezina laki-laki dan pezina wanita.